Alhamdulillahi kafa wa salamuhu ala ibadihi alladhi nastafa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd Pelajaran yang berikutnya halaman 5 dari kitab Al-Muyassar Fil Asma'i Pelajaran yang membahas tentang isim-isim Aksamul ismi Macam-macam isim Ditinjau dari bilangannya atau jumlah kata benda tersebut. Yang pertama mufrodun, yaitu isim yang menunjukkan tunggal. Kata benda yang menunjukkan satu. Musannan, kata benda atau isim yang menunjukkan dua. Jamak itu isim atau kata benda yang menunjukkan lebih dari dua. Kemudian jamak juga terbagi menjadi tiga. Jama'ul mudhakar salim. Jamak yang menunjukkan laki-laki. Jama'ul muannats salim. Jamak yang menunjukkan perempuan dan jam'ut taksir. Jamak yang tidak beraturan. Rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, al-ismul mufrad. Al-ismul mufradu huwa ma yadullu ala wahidin. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan satu. Mislu, contohnya baitun, satu rumah. Daftarun, satu buku tulis. Waladun, satu anak laki-laki. Rojulun, satu orang lelaki dewasa. Ini isim mufrad. Kemudian, yang kedua al-musanna. Al-musanna huwa ma dalla ala snaini bi ziyadati alifin wa nunin au ya'in wa nunin fi akhirih. Al-musanna yaitu isim yang menunjukkan dua dengan menambah alif dan nun atau ya dan nun pada akhir isim mufrad. Misal contohnya baitun. Ini isim mufrad. Menjadi baitani. Baitaini. Yaitu dengan menambah alif dan nun pada akhirnya dan juga ya dan nun. Kemudian waladun ini isim mufrad. Ketika kita hendak menjadikan, kita hendak menjadikan isim musanna, maka kita menambahkan alif dan nun dan ya dan nun pada akhirnya menjadi waladani waladaini. Mudah insyaallah. At-tamrinu latihan ij'al musannan. Jadikan isim musanna pada kata-kata berikut ini rasulun seorang rasul, Nabiun seorang nabi, muslimun seorang muslim, kafirun seorang kafir, madrasatun sekolah satu sekolah, Saburatun papan tulis yaitu satu papan tulis, Osmanu seorang Osman yaitu satu orang yang bernama Osman, Salmanu satu orang yang bernama Salman, ilmun itu ilmu, alimun seorang alim. Ini dijadikan musanna. Kemudian ij'al mufrodan, jadikan kata-kata berikut ini menjadi isim mufrad. Yadaini, dua tangan. Rijilani, dua kaki. Rojulaini, dua orang laki-laki. Babaini, dua pintu. Jannatani, dua kebun atau dua surga. Kemudian jama'ul mudakkaris salim. Ini yang ketiga dari pembagian isim yaitu jamak mudzakkar salim. Jama'ul mudzakkar salimu huwa ma dalla 'alal jam'iyyah bi ziyadati wawin wa nunin au ya'in wa nunin fi akhirih. Jamak mudzakkar salim adalah isim yang menunjukkan lebih dari dua. Dengan menambah waw dan nun atau ya dan nun pada akhir isim mufrad. Misal contohnya. Muslimun, ini isim mufrad. Kita jadikan jamak mudzakkar salim menjadi muslimuna, yaitu dengan menambah waw dan nun. Muslimina, yaitu dengan menambah ya dan nun. Untuk penggunaannya, yaitu muslimuna atau muslimina, insyaallah pada bab berikutnya. Demikian juga pada isim musana tadi. Baitani, baitaini. Kapan baitani? kapan baita ini nanti insya Allah pada babnya kita akan pelajari. Kemudian jamak mudzakkar salim, contoh yang berikutnya adalah kafirun. Ini isim mufrad, menunjukkan satu. Kita jadikan jamak mudzakkar salim menjadi kafiruna. Ya. Para orang-orang kafir, yaitu orang-orang kafir. Kafirina dengan menambah waw dan nun atau ya dan nun pada akhir isim mufrad. Kemudian at-tamrin latihan ijual jama'an muzakarun saliman mimma ya'ti. Jadikan jamak muzakar salim ya dari kata-kata berikut ini. Sobirun seorang yang sobar, muhsinun seorang yang berbuat ihsan, alimun seorang alim, solehun seorang soleh, mufsidun seorang yang berbuat uh, kerusakan, jalisun, seorang yang duduk, sodiakun, seorang yang jujur, mukminun, seorang mukmin, muflihun, seorang yang uh, beruntung, syakirun, orang yang bersyukur. Kemudian ij'al mufrodan, jadikan kata-kata berikut ini menjadi mufrod. Itu isim yang menunjukkan satu. Musyrikuna, yaitu orang-orang musyrik. Munafiquna, orang-orang munafik, fasikuna, orang-orang fasik, kadhibuna, orang-orang yang pendusta, rahimuna, rahimuna, orang-orang yang berbuat irham, yaitu uh, berbuat rahim, kasih sayang, dharibuna, orang-orang yang memukul, syaribuna, orang-orang yang minum, qaiduna, orang-orang yang duduk. Demikian yang bisa kita pelajari pada